Abi Hatim Hatim Hudzaifah. حذيفة wa rawa ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan. Siapa Ibnu Abi Hatim itu? Adalah sahibu kitabil jarhi wa ta'dil. Penulis kitab jarh wa ta'dil. An Hudzaifah. Siapa Hudzaifah? Dia adalah Hudzaifah bin Yaman Al-Absi, Haliful Ansar. Sekutunya orang Ansor. Maksudnya dia aslinya bukan orang Ansor, tapi kemudian dia membangun sumpah persaudaraan dengan orang Ansor. Sahabiyun jalil, seorang sahabat yang ditokohkan, yang terhormat. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Mata sanata sittatin wa thalathin meninggal tahun 36 Hijriah radhiyallahu an annahu sesungguhnya Hudhaifah ra'a melihat dia rajulan pada seorang laki-laki fi yadihi di tangannya laki-laki itu khaitun ada benang minal humma untuk melindungi diri dari humma humma itu apa demam. Minal humma ailil wiqayati minal humma untuk menjaga diri, menghindarkan diri dari humma, demam. Fala tusibuhu bizamihi. Dia kira kalau pakai benang yang dia kenakan itu tidak akan terkena humma. Faqata'ahu. Maka memutus siapa Hudzaifah pada benang itu. Wa ta'ala dan membaca siapa Hudzaifah qaulahu pada firman Allah taala ay al ayah. Dia membaca ayat mustadillan dengan menjadikan dalil atau mengambil dalil biha dengan ayat itu ala ingkari mara'a untuk mengingkari apa yang dia lihat. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun wa ma yu'minu dan tidak iman siapa aktsaruhum kebanyakan mereka billahi kepada Allah. Illa kecuali wahum dan mereka ikum musyrikuna orang-orang yang mensekutukan. Artinya kebanyakan mereka walaupun mereka iman dengan rububiyahnya Allah, mati iman dengan rububiyahnya Allah. Iman bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mengatur, Allah itu yang menguasai. Mereka iman itu. Walaupun kebanyakan mereka percaya bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang berkuasa, kebanyakan mereka tetap berbuat syirik. Syiriknya gimana? Dengan menyandarkan apa-apa yang menjadi tujuan dia kepada selain Allah, memperuntukkan ibadah dia untuk selain Allah. Makna al asar ijmalan. Maknanya asar tadi, asarnya Hudzaifah ijmalan secara global. Apa bedanya asar dan hadis? Asar dan hadis dua istilah yang kadang-kadang maksudnya sama, kadang-kadang ya maksudnya asar itu ya hadis, maksudnya hadis ya asar. Tapi sering digunakan, seringnya digunakan untuk istilah yang berbeda. Hadis itu kalau apa kabar-kabar, berita-berita, ucapan-ucapan yang disandarkan kepada Nabi. Itu namanya hadis. Kalau asar itu adalah kabar-kabar yang disandarkan kepada selain Nabi, sahabat, tabi'in dan seterusnya disebut asar. Tapi kadang juga asar disebut dengan istilah hadis. Atau sebaliknya, hadis juga disebut dengan asar. Cuma kebanyakan penggunaannya adalah kalau hadis itu sandarannya kepada Nabi, kalau asar sandarannya kepada selain Nabi anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu absara rajulan qad rabata fi adudihi khaytan. Hudzaifah bin Yaman melihat seorang laki-laki yang mengikatkan benang di adudnya. Adud itu mana? Lengan atasnya ini. Hmm. Yattaqi bihi maradul humma. Tujuan dia adalah untuk menghindarkan diri dari penyakit humma fa'azalahu anhu mungkiran fi'lahu hadha. Maka sebagai bentuk ingkarnya dia pada perbuatan laki-laki itu, Hudzaifah langsung memotong atau menghilangkan benang itu. Wastadalla bil ayatil lati akhbarallahu fiha. Dan dia berdalil dengan ayat yang di dalamnya Allah mengkhabarkan bahwa annal musyrikina yajma'una bainal iqrari bi tauhidir rububiyah wasyirki fil ibadah bahwa orang-orang musyrik mereka menggabungkan, mengumpulkan antara mengakui tauhid rububiyah dan syirik dalam ibadah. Jadi orang-orang musyrik itu mereka ya mengakui rububiyahnya Allah, mengakui kalau Allah yang menciptakan, mengakui kalau Allah yang berkuasa, mengakui kalau Allah yang menurunkan hujan dan seterusnya. Tapi dalam hal ibadah mereka mensekutukan Allah. Termasuk apa bersandar dalam mencari manfaat atau dalam supaya terhindar dari bahaya itu adalah ibadahnya siapa? Ibadahnya hati. Ibadahnya ketika kita sakit kemudian hati kita hanya bersandar kepada Allah, hanya berharap Allah yang memberi kesembuhan. Itu adalah ibadah. Nah, ketika perilaku yang seharusnya menjadi ibadah kepada Allah, kemudian kita lakukan atau kita peruntukkan kepada selain Allah, jadinya apa? Syirik. Seharusnya kita bersandar kepada Allah, kemudian kita bersandar kepada yang lain. Itulah namanya syirik. Walaupun kita mengakui bahwa Allah yang memberi rizki, Allah yang menciptakan langit dan seterusnya. Tauhid rububiyah saja itu tidak cukup. Mengakui tauhid rububiyah saja itu tidak cukup. Kenapa? Karena orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi yang dikatakan sebagai musyrik dikatakan tidak tidak di tidak diharamkan darahnya, tidak diharamkan hartanya oleh Rasulullah SAW mereka juga mengakui itu, mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang berkuasa dan seterusnya. Tapi mereka tidak mau memurnikan ibadahnya kepada Allah. Itu masih syirik. Dan itulah hakikatnya syirik di situ. Munasabatul athari lil bab, hubungan athar tadi dengan bab. Anna fihi i'tibara lubsil khayti li daf'il maradi syirkan yajibu inkaruhu. Hadis tadi menunjukkan bahwa mengenakan benang untuk menolak sakit itu adalah perbuatan syirik yang harus diingkari. Itu syirik. Itu kalau nggak benang misalnya apa? Sukat ya doai, rumput sama. Dulu saya ingat itu waktu kecil saya itu, ada orang tani itu kalau musim hujan banyak petir itu supaya nggak kesambar petir itu ngambil kembangnya rumput ada rumput tertentu itu yang kembangnya ada tangkainya panjang itu itu diselipkan di topinya atau diikatkan di topinya supaya nggak kesambar petir nah sama itu juga syirik yang seperti itu Taib, yustafadu minal athar kesimpulan yang diambil dari asar ini adalah satu ingkaru lubsil khayt li raf'il bala au mengingkari orang yang memakai benang untuk menolak bala atau menghilangkan bala. Wa annahu syirkun dan itu adalah perbuatan syirik. Adapun cara mengingkarinya bagaimana? Kalau mampu ya seperti Hudzaifah itu, langsung saja potong benangnya, langsung. Kalau enggak mampu begitu, langsung tak potong aku diamuk dikampleng gitu. <laughs> Ya dinasihati, diingatkan, eh nggak boleh loh. Itu syirik loh. Yang kedua wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatihi. Nah ini wajibnya menghilangkan kemungkaran untuk orang yang mampu menghilangkannya. Untuk yang mampu, orang yang melihat kemungkaran supaya dihilangkan kemungkaran itu. Contohnya, melihat orang yang pakai jimat, langsung ambil jimatnya, buang jimatnya. Melihat orang yang main musik, ambil alat musiknya, dirusak. Untuk orang yang mampu. Kalau nggak mampu, saya begitu kok timbul kerusakan, saya begitu kok jadi apa mudarat untuk diri saya sendiri, ya didakwahi, dinasihati, di, diberitahu, diajari bahwa itu haram, bahwa itu nggak boleh, bahwa itu syirik dan seterusnya. Yang ketiga, sihatul istidlal bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar. Bolehnya beristidlal berdalil dengan ayat yang turun dalam syirik akbar seperti ayat tadi wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ayat itu berkenaan dengan syirik akbar. Ayat seperti itu boleh digunakan untuk dalil dalam mengingkari syirik asgor. Kenapa? sumulihi lahu. Karena ayat yang turun dalam syirik akbar itu juga mencakup syirik asgor. Menggunakan benang atau tamimah itu syirik akbar apa syirik asgor? Nah, tergantung tujuannya, tergantung keyakinannya. Kalau keyakinannya bahwa jimat ini atau benang ini bisa menolak bala, bisa mendat apa, bisa menghilangkan sakit, itu adalah syirik akbar. Tapi kalau dia menjadikan itu sebagai perantara, sebagai wasilah, sebagai sebab maka itu adalah syirik asghar. Yang keempat, annal musyrikin yuqirruna bi tauhidir rububiyah wa ma'a hadza hum musyrikun. Orang-orang musyrik mereka juga mengakui tauhid rububiyah. Tapi walaupun begitu mereka tetap musyrik. Kenapa? Karena walaupun mereka mengakui tauhid rububiyah, prakteknya mereka tidak mengakui tidak menerima dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Li'annahum lam yukhlisu fil ibadah karena dalam ibadah mereka tidak memurnikannya untuk Allah. Maka kalau ada orang yang berdalil kok saya dikatakan musyrik saya saya lo yakin kalau yang menciptakan langit bumi itu adalah Allah yang berkuasa di langit bumi itu adalah Allah dan seterusnya kok dikatakan syirik gimana sih bilangnya saya mengatakan sampean syirik bukan karena sampean mengakui Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pencipta dan seterusnya bukan. Sampean disebut syirik karena walaupun sampean mengakui Allah sebagai Rabb, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pencipta dan seterusnya, ibadah sampean tidak untuk Allah. Ada selain Allah yang sampean sembah, entah apapun bentuk ibadahnya.